BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Aku tidak pernah mendidiknya menjadi bocah wedok seperti itu. Tidak punya perasaan, tidak punya rasa malu. Wah, lah itu kan sama saja dengan menghina aku toh. Aduh, aku benar-benar bingung, Rekso. Coba bayangkan saja, iya. Setio Ningsih sudah aku ungsikan ke sumber jati. Iya, iya. Tapi masih juga dicari. Dan ketemu lagi. Aduh, coba. Aku Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Memang, Setioningsi cinta sekali sama Denmas Jatmiko. Hmm. Nah, itu yang menjadi sebab mengapa dia tidak bisa menolak kehadirannya. Hmm. Mungkin dia sudah berusaha melupakannya, tapi ya Namanya orang senang kan susah, Kang Lura. Hmm. Tidak bisa lupa sehari dua hari. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak di antara dua benua Asia dan Australia Juga di antara dua samudra Samudra Hindia dan Samudra Pasifik negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Walaupun Kilurah Jatisari sudah berusaha membujuk-bujuk, namun Setioningsi tetap tidak bersedia dijodohkan dengan Joko Sumuru, anak Saung Rono, pamannya sendiri. Dia lalu kembali ke serambi depan dan duduk di sebelah adik iparnya, Ki Rekso Nawolo. Hmm, susah, hmm. susah. Ah, bagaimana Kang Lura? Apanya yang susah? Ah, susah, susah. Anak perempuan memang susah. Loh, tapi yo jangan dikasari Kang Lura. Kasihan. Mungkin memang membutuhkan waktu tidak bisa dipaksa-paksa, Kang. Iya, benar, Rekso. Aku juga tahu. Soal-soal seperti ini tidak bisa rampung sehari. Hmm, betul. Butuh waktu kadangkala sampai beberapa bulan. Ya. Tapi yang penting memberinya pengertian bahwa orang tua punya maksud yang baik. Benar, Kang Lurah. Mana ada orang tua punya rencana buruk, punya hmm. maksud buruk terhadap anak-anaknya sendiri. Pasti dia masih ingat sama Aten Masjad Miko itu. Aku juga punya dugaan seperti itu, Kang Lurah. Soalnya mereka dipaksa berpisah pada saat sedang senang-senangnya. Yo, kalau tidak dipaksa terus bagaimana, Rekso? Hmm? Uh... Apa mau dibiarkan saja bocah itu senang sama anaknya tuh menggung itu? Hah? Nanti kalau tuh menggungnya tidak terima, apa malah tidak membuat celaka semuanya? Sebenarnya Hmm, ada persoalan apa Pak Gilura? Itu persoalan Mbak Yumu itu loh, Setioningsi. Ada apa dengan Yuningsi? Kamu mestinya sudah diberitahu bapakmu soal Setioningsi. Iya kan? Sudah diberitahu kan? Atau belum? Ya, sudah Pak Gilura. Nah. Tapi kalau Yuningsi masih senang sama pacarnya itu, ya enggak apa-apa toh. Jangan dipaksa-paksa. Ah, tidak bisa begitu, Sumurup. Aku dan bapakmu sudah sama-sama sepakat Pokoknya kalian berdua harus bisa menjadi suami istri. Uh, sebentar Pak De. Hmm? Siapa nama pasar Yuningsih itu sih? Namanya Catmiko. Karena dia masih berasal dari kalangan ningrat, kalangan bangsawan, maka dia dipanggil Denmas. Denmas Catmiko. Orangnya seperti apa? Loh, kok kamu tanya-tanya soal itu toh? Begini Pak De. Hah? Soalnya pada saat motong padi di tengah sawah tadi, mm -hmm. Yuningsih ditemani dua orang. Ditemani dua orang? Iya, Pak D. Yang satu tampan, mm -hmm. rambutnya ikal, mm. dia tinggi dan lebih tinggi dari aku, Pak D. Mm. Suaranya lembut dan sepertinya bukan dari golongan orang biasa. Seperti pemuda bangsawan, Pak De. Hmm, terus yang satunya lagi orangnya pendek gitu. Hidungnya agak besar dan bulat. Iya, benar Pak De. Hmm. Giginya yang depan juga besar-besar. Blendung itu. Pasti itu si Blendung. Dan yang satunya lagi itu pasti Ben Mas Jatmiko. Hmm. Wah, wah, wah. Eh, kok sampai pada nekat seperti itu ya? Tobat, tobat, ampun. Dua-duanya sudah sama-sama gila itu sudah tidak punya kesopanan lagi. Dan Mas Gatmiko itu seorang priayi, tetapi perbuatannya nasar. Tidak mengerti aturan, tidak tahu tata kerama. Tuh, tuh, tuh. Hmm, mestinya anak priayi harus memberikan contoh atau tauladan yang baik bagi kamu lo biasa. Ya toh? Iya, Pak Aduh. Terus aku mau disuruh bagaimana lagi ini. Aku benar-benar jadi bingung, Rekso. Bocahku sudah aku singkirkan ke sumber jati, ke tempat yang jauh. Tapi masih juga didatangi. Mana itu? Dan dia juga memberikan sambutan lagi. Waduh. Kok begitu ya si genduk setioning itu? Padahal Aku tidak pernah mendidiknya menjadi bocah wedok seperti itu. Tidak punya perasaan. Tidak punya rasa malu. Wah, lah itu kan sama saja dengan menghina aku, toh. jati Jatistari geram sekali setelah mendengar laporan dari Joko Sumur. Dia yakin dua orang laki-laki yang menemani Setioningsih memotong padi adalah Miko dan Blendung. Dia benar-benar tidak habis pikir. Dia tidak mengira. Akhirnya Jatmiko tahu Setia Setioningsi diungsikan ke sumber jati. Aduh, aku benar-benar bingung, Rekso. Coba bayangkan saja, iya. Setioningsi sudah aku ungsikan ke sumber jati. Iya, iya. Tapi masih juga dicari. Dan ketemu lagi. Aduh, coba ah. aku mau disuruh bagaimana lagi coba? Raden Mas Jatmiko itu keterlaluan sekali itu. Apa maksudnya? Kok nekat begitu? Apa dia punya tujuan merusak keluargaku? Dan Ningsih anakku wedok itu juga sudah menjadi tidak waras lagi. Waduh, bingung aku. Susah, susah. Dibawa kemari, disembunyikan ke sini. Begitu Jatmiko datang kok masih diterima. Aduh, kok begitu ya? Rasa-rasanya aku tidak pernah mendidik anakku berperilaku seperti itu. Itu kan sama saja perempuan jalanan itu. Perempuan gampangan. Disenggol sedikit saja sama laki-laki sudah takut. Sudah mau ikut terus. Tidak bisa pisah lagi. Ah, sumurup. Coba sumurup. Coba panggil Mbak Yumu. Suruh kemari cepat. Panggil Setyoningsih. Iya Pak De. Duk Setioningse, sebaiknya kamu berterus terang saja. Kamu tadi di sawah sama siapa? Hmm? Waktu memotong padi di sawah kamu sama siapa? Uh, sama siapa? Tidak sama siapa-siapa, Pak. Alah, kamu ditemani dua orang laki-laki kan? Ini, ini, ini. Joko Sumurup yang melihat. Kamu ditemani dua orang laki-laki. Yang satu tampan, yang satu pendek, jelek hidungnya, besar bulat. Siapa mereka itu? Uh, Hah? Uh, saya saya tidak tahu, Pak. Awas kamu, Nduk, kalau sampai bohong pada bapakmu sendiri. Oh, dosa besar itu. Ayo. Ayo, Nduk. Katakan terus terang. Den Mas Jatmiko menemui kamu lagi kan? Dia datang lagi kan? Uh, tidak, Pak. Sudah jelas terbukti ada saksinya kok mati. Bukan, bukan, bukan. Tidak, tidak, tidak. Kamu mau jadi apa, Setioningse? Huh? Kamu perempuan kok sama sekali tidak ada rasa malunya. Tidak punya harga diri. Huh? Apa bapakmu Ki Lurah Jatisari ini mengajarimu seperti itu tingkah lakunya? Hmm? Seperti perempuan jalanan gitu. Hmm? Aduh, ya ampun setia Ningsih, setia Ningsih. <coughs> Kamu itu anakku satu-satunya. Apalagi anak perempuan. Aku bisa saja bersikap lunak kepadamu. Dan selama ini sebelum Jatmiko datang, pernah aku marah-marah. Hmm? Pernah aku membentak-bentak kamu. Tidak pernah kan? Tapi sekarang ini lain, Setio Ningsih. Hmm. Perbuatanmu itu sudah sangat di luar batas. Sudah tidak ah. masuk akal. Hmm? Sudah tidak pantas dilakukan oleh seorang gadis baik-baik. Sabar, Kang Lura. Sabar, Kang. <coughs> Sampai batuk-batuk begitu, kan? Uh, Setio Ningsih. Memang sebaiknya kamu terus terang saja, Ndu, supaya bapak tidak marah, bapakmu tidak kecewa, tidak merasa disakiti hatinya. Ayo jawab, jawab pertanyaanku dengan cepat. Sabar Kang Lurah. Miko datang lagi kan? Hmm? Eh. Dia menemuimu lagi kan? Aduh, dia sama si Belendung itu menemuimu di tengah sawah kan? Uh, uh, tidak, Pak. Tidak, tidak apanya. Hmm. Ampun, Pak, ampun. Sabar, Kang. Sabar, Kang. Kamu pikir Bapak ini tidak bisa bersikap kasar walaupun pada anak perempuan satu-satunya? hah? Bisa. Bisa. Sabar, Kang. Sabar, Kang. Aku bisa berbuat apa saja padamu. Kalau kamu menyakiti hati bapak ini, bapak tidak akan terima. Kalau kamu terus-menerus membuat kecewa bapak, Rasakan. Kang, Kang, ulah selesaikan baik-baik. Kang, tunggu Kang. Sudah Kang, sudah Kang. Kilurah Jatistari merasa dilecehkan. Dia marah besar. Dia tidak mampu menahan diri lagi. Ningsi dihajar, dipukul, dan ditendang. Kiraksana walaupun guru melerai mereka. Dan Ningsi dibawa ke ruangan biliknya sekarang gadis itu terbaring di atas ranjang, menangis terseduh-seduh, meratap dan merintih ditemani Sri Gondang. Aduh, Pak. Lebih baik bunuh saja Ningsi ini. Aku memang anak perempuan yang tidak tahu diri. Tidak tahu malu. Sudahlah ini. Jangan diambil hati. Pak sedang marah. Nanti juga biasa lagi. Sudahlah. Mungkin ini memang sudah nasibku, Sri. Aku sudah berusaha nurut pada orang tua. Tapi entahlah. Mengapa akhirnya jadi begini? Seumur hidup, belum pernah Bapak menyakitiku seperti ini. Rasanya sakit sekali, Sri. Bukan hanya tubuhku yang sakit, hatiku juga sakit sekali. Duh, Gusti Allah, mohon ampun. Setia dingsi, mohon ampun ya Gusti Allah. Hei, Sione, sih. Bapak mau pulang ke Jatisari. Tapi ingat ya, jangan lagi-lagi membuat pertemuan kencan-kencan sama Jatmiko. Iya, Pak. Saya tidak lagi-lagi melakukannya. Awas. Kalau Bapak sampai mendengar kamu membuat pertemuan gelap lagi dengan pemuda priayi itu, Bapak pasti akan mengambil tindakan tegas. Aku tidak peduli kamu anak perempuan. Walaupun perempuan, kalau salah tetap harus diambil tindakan tegas. Uh, Sri. Iya, Pak Uh, tolong kamu awasi Mbak Yumi itu ya. Jangan boleh pergi kemana-mana. Tidak usah motong padi di sawah lagi, ya. Iya, Pokoknya tidak usah keluar rumah. Setelah pamitan, Kilurah Jatisari segera meninggalkan rumah kediaman Kirsonawo. Sebentar kemudian dia sudah melewati tapal batas desa Sumberjati. Joko Sumuruk berkuda di belakangnya. Mereka terus berkuda ke arah utara, melewati beberapa buah desa seperti Jatis Rono, Jatis Sroyo, Jati Lui, dan Desa Pringsewu. Di desa Pringsel, Kilurah mengangkat tangan dan mereka berdua melambatkan lari kudanya masing-masing. Iya Pak Kilurah. Uh, kamu tidak usah khawatir ya. Memang sekarang Setio belum bersedia menjadi calon istrimu. Uh, tapi kami berdua, aku dan bapakmu sudah buat kami sudah sama-sama mantap. Pokoknya rencana perjodohan kalian harus berjalan dengan lancar, ya. Suatu saat nanti aku yakin Setio Ningsih akan terbuka hatinya. Loh, loh, ada apa semua? Kok sepertinya kamu ah. kurang senang? Huh? Sebenarnya saya kasihan sama Yuningsih Pak Kilurah. Kalau memang Yuningsih tidak mau menjadi istri saya, Ya sudahlah, tidak usah dipaksa-paksa begitu, Pak. Loh, lo, lo, lo, lo, lo, aku tidak memaksa Sumuro, tapi aku berusaha memberinya pengertian-pengertian agar supaya dia sadar gitu. Soalnya Pak Dilura, hmm? kalau terpaksa, saya jadi tidak enak, Pak Dilura. Sudahlah, sudahlah. Kamu untuk sekarang ini tidak perlu memikirkan soal itu. Biar kami, pihak orang tua yang akan mengolah. Ya. Kalau sudah matang, kalian yang makan. Hmm? Gimana Sumurup? Aku mau langsung ke Jatisari. Kamu? Saya ya langsung saja pulang ke Blongkeng Pak Delura. Kalau begitu ya sudah, kita berpisah sampai di sini saja, ya. Hup, ya. Hup, ya, ya, ya. Sebenarnya aku tidak sampai hati melihat Yunus yang dipaksa-paksa seperti itu. Lagi pula, apa enaknya punya istri karena paksaan orang tuanya? Hmm. Sebenarnya aku kurang serak. Tapi ya, apa boleh buat? Semua ini keinginan orang tua. Nanti kalau dibantah, mereka marah-marah. Hmm, susah. Jadi anak memang susah. Kilurah Jatisari tiba di rumahnya ketika malam sudah turun. Setelah menyimpan kudanya dalam kandang, Kilurah bergegas menuju ruangan biliknya Nyilurah muncul dari arah dapur, lalu menyusul suaminya masuk ruangan bilik. Kilurah segera menceritakan hasil perjalanannya ke sumber jati. Dia juga bercerita mengenai Jack Miko yang rupanya masih terus berusaha mendekati Ningsi. Ah, aku juga heran nih, anakmu itu. Kalau tema Jack Miko ya memang mungkin dia laki-laki, apalagi berasal dari golongan ningrat. Bisa saja berlaku semau-maunya. Karena dia memandang rendah pada kita. Iya. Menganggap kita kawulo biasa yang derajatnya lebih asor. Ah, tapi anakmu wedok itu loh nyi. Kok masih mau-maunya dia menerima cat Miko? Mbok ya sudah. Kalau orang tuanya sudah mengungsikan ke sumber jati, itu artinya dia sama sekali sudah harus memutuskan hubungannya dengan Jatmiko. Dan kalau sudah terlanjur cinta, dia harus berusaha melupakannya, ya kan? Iya, tapi katanya dia sudah tidak ada apa-apa, Kang Lurah. Sudah biasa-biasa lagi kok. Tidak pernah mengingat-ingat Jatmiko lagi katanya. Alah, biasa-biasa apa nih? Hah? Pokoknya begitu Denmas Jatmiko datang, dia sepertinya tidak bisa menolak. Diterima begitu saja. Sepertinya dia itu kena sihir, kena palet. Aduh, jangan-jangan Den Mas Jatmiko itu main pelet nih. Eh, hmm? ya belum tentu Kang Lura. Mosok soal perempuan saja pakai pelet-peletan. Memang Setioning si cinta sekali sama Den Mas Jatmiko. Hmm. Nah itu yang menjadi sebab mengapa dia tidak bisa menolak kehadirannya. Hmm. Mungkin dia sudah berusaha melupakannya. Tapi ya, namanya orang senang kan susah, Kang Lura. Hmm, Tidak ya, bisa iya. lupa sehari dua hari atau seminggu dua minggu. Bisa juga sampai berbulan-bulan masih ingat terus. Nah terus bagaimana itu soal Joko Sumurup? Ya itu tadi, nih, Anakmu wedok masih lengket sama Den Mas Kalau keadaannya masih seperti itu, mana mau ditawari bujuk? Nah, jelas dia menolak toh. Mana aku sampai marah-marah di sana. Hmm, iya. Terus Joko Sumurup bagaimana tanggapannya? Apa keponakanmu itu tidak kecewa? Dia mengatakannya sendiri padaku, merasa tidak enak begitu. Tapi aku bisa menerima penjelasannya sehingga dia segera mengerti duduk persoalannya. Ya, memang perjodohan ini bukan soal anak-anak melainkan soal orang tua. Anak-anak bisanya menurut saja, tinggal menjalani saja. Ketika mereka masih sibuk bercakap-cakap tentang Setioningsi dan Joko Sumuru, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda di kejauhan. adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-26 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Elsa Surya sebagai Kilura, Edi Dosa sebagai Kirakso Nawolo, Bambang Jiger sebagai Sumuru, Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Ivonero sebagai Nyilura, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Kilurah Jatisari akan tetap mempertahankan pendiriannya, melarang keras hubungan anak gadisnya dengan Niko? Dan siapakah orang-orang berkuda yang berdatangan menuju rumah kediaman Kilurah? Ada keperluan apa mereka? Nantikan jawabannya pada seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. through 大色魔。